Bapak Ibu rahmati Allah, eh, berbicara tentang iman. Berbicara tentang iman, Allah Azza wa Jalla sudah menyatakan di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat kedua. Bahwa siapapun yang menyatakan beriman pada Allah Azza wa Jalla pasti diu diuji. Ya. Surat Al-Ankabut ayat kedua. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "A'udzubillahi Rajim. Ahsiban nasu ayyutsaku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Hasiban nasu apakah manusia mengira ayyutraku akanlah mereka dibiarkan ayyakulu mereka mengatakan amanna kami beriman wahum la tanon sementara mereka tidak diuji pasti diuji jadi siapapun yang mengatakan beriman pasti diuji jangankan kita Rasulullah SAW saja diuji Terlebih ketika Rasulullah SAW mengalami awal pertama dakwah beliau Salah satu penyebab di antara banyak hal. Kalau saya lihat penyebab utama kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan Isra Mi'raj kepada Rasulullah Selain karena memang Allah sudah menakdirkan Rasulullah harus mengalami Isra Mi'raj Tapi penyebab utamanya adalah adanya tekanan demi tekanan Ujian demi ujian yang dialami Rasulullah SAW ketika berdakwah pertama kali kita tahu di tahun di mana Rasulullah SAW mengalami Isra dan Mirat. Isra dan Mi'raj terjadi bulan Rajab menurut pendapat yang mu'tabar karena ada juga yang berpendapat Isra Mirat terjadi bulan Ramadan. Ada juga yang menyebutkan bulan Syawal. Tapi yang paling mu'tabar Isra Mirat terjadi di bulan Rajab. Tahun ke-11 Bi'athah. 11 Bi'athah artinya 11 tahun setelah diutus menjadi nabi dan rasul. Sebelum hijrah ke Madinah. dua tahun sebelum hijrah ke Madinah. Kenapa terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Sebagai hadiah dari Allah Azza wa Jalla untuk Rasulullah SAW. Kedua, untuk melepaskan Rasulullah dari tekanan demi tekanan yang saat itu berat. Karena para sahabat saat itu mendapatkan goncangan iman yang dahsyat sampai mereka harus kehilangan nyawa mereka. Mereka dipaksa untuk murtad. Ya, sampai Ammar bin Yasir satu keluarga disiksa. Bapak Rahmatnya Allah, sedahsyat apapun ujian yang menimpa mereka. Allah memang sudah memilih mereka sebagai generasi yang terbaik. Iman mereka tidak hilang. Mereka tidak menjual iman Islam mereka. Dan mereka menebusnya dengan kematian. Di mana Rasulullah SAW? Kenapa Rasulullah tidak menolong mereka? Bukankah mereka telah beriman karena Rasulullah yang mendakwahinya? Lalu oh, kenapa Rasulullah membiarkan? Tidak, Rasul tidak membiarkan. Rasulullah ada dan Rasulullah menyaksikan. Tapi karena belum punya kekuatan saat itu, umat Islam minoritas. Dan ini catatan, ketika kita minoritas, kita dihabisi. Ketika kita minoritas, kita disiksa. Ketika kita minoritas, kita dibantai. Ujian iman akhir zaman sekarang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Hindu. Setelah Uighur, ada lagi kecerahan yang bernama krisis India. Dan ini membuktikan hadis Rasulullah SAW. sinfani Anzahumullah anzahumullah min narin Dua kelompok yang Allah selamatkan mereka dari api neraka Junudun yuqatiluna al-hinda Satu pasukan yang memerangi Hindi, Hindu, India Wa junudun alladina yaktaluna ma'isa ibn Maryam Orang-orang yang kedua orang-orang yang berperang bersama Isa bin Maryam Dua golongan ini adalah golongan yang dibebaskan Allah dari siksa api neraka. Artinya memang kita akan memerangi Hindu, India. Dan ini sudah terjadi kan? Mereka sudah membantai saudara-saudara kita. Muslimin muslimat disiksa pakai parang kemudian dibakar. Masjid dihancurkan dan Al-Quran kitab suci kita dibakar. Ini ujian keimanan yang dulu dialami oleh para sahabat, sekarang dialami oleh saudara-saudara kita. Sekarang kita sedang dihantui oleh ujian yang namanya virus corona. Nah, masih ingat? Di antara tanda-tanda kecil kejadian kiamat adalah manusia mati seperti matinya seekor, kambing. Merebaknya kematian manusia di akhir zaman seperti kambing mati karena penyakit, karena virus. Sekarang karena virus corona. Orang matinya kayak gimana kan? Lihat di Cina. Tiba-tiba di jalan gebruk, kambing pun begitu. Sedang berdiri gebruk di kandang berjalan gebruk. Lihat, di Iran sekarang sudah terjadi. Apakah ini cocok logi? Terkutuk mereka yang mengatakan ini cocok logi. Lalu di mana benarnya Quran dan hadis? Kalau apa yang terjadi pembuktian hari ini, kalian katakan cocok logi. Persiapkan hujah kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf, saya tegas Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah, Rasulullah ada saat itu. Rasulullah belum punya kekuatan. Rasulullah tidak bisa menyelamatkan mereka. Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah SAW hanya bisa meneteskan air mata. Begitu pula para sahabat yang masih bisa dihitung jari. Ya, masih bisa dihitung jari. Maka kemudian malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun sambil mengelus-elus punggung Rasulullah SAW. Ya. Irfa' ra'saka ya Rasulullah. Angkat kepala Anda ya Rasulullah. Maka Rasul mengangkat kepalanya ke langit, maka Rasulullah melihat pintu surga dibukakan untuk mereka yang tadi meninggal dunia. Maka apa kata Rasulullah SAW? Sobron, sobron ya ala yasir fa inna jannah. Sabar, sabar wahai keluarga Yasir. Tempat kembali kalian surga. Al jannah jannatu tazirukum. Surga menunggu kalian. Hari ini tidak diperangi, tidak diintimidasi melucuti Islamnya sehelai dong sehelai jilbab ditinggalkan gitu ya sholat ditinggalkan padahal tidak diperangi baik Bapak Ibu rahmati Allah nah ini ujian iman sekali lagi Allah menyatakan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat kedua bahwa siapapun yang menyatakan diri beriman pada Allah Azza wa Jalla pasti diuji apalagi di akhir zaman fitnah demi fitnah datang bertubi-tubi kata Rasulullah kamu jilbab Tamu juga mau jilbah datang bertubi-tubi seperti ombak di lautan. Ada hentinya ombak? Tidak kan? Ombak ini baru sampai datang ombak berikutnya. Masih porak-poranda umat Islam. Belum berdiri seutuhnya sudah dihantam dengan fitnah-fitnah berikutnya. Sudah ada fitnah salam Pancasila sekarang. Nanti ada fitnah apa lagi? Mereka akan terus memerangi kita hatta yadutukum an dinikum Itu kata Allah. wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dirikum in istata'u mereka musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti memerangi kalian Muhammad sampai kalian murtad dari agama kalian tujuan mereka kita murtad